سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة هاري كيامات ما القارعة Apakah hari kiamat itu? وما أدراك ما القارعة Dan tahukah kamu Apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti larun yang berterbangan. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.